Seandainya kalian hendak menghitung-hitung seberapa besar dan seberapa banyak kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada hambanya maka la tuhsuha tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitungnya satu contoh Di dalam Sehari semalam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Oksigen dan nitrogen yang gratis Kepada kita Yang kalau dinilai Keseluruhannya setiap hari Yang kita konsumsi tidak kurang dari 100 70 juta rupiah Kalau satu bulan berapa dan kalau satu tahun berapa dan kalau seumur hidup kita maka berapa pula Tidak ada di antara kita yang mampu untuk membayarnya Lebih-lebih lagi adalah kenikmatan yang berupa iman Islam dan juga sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengannya Allah bedakan kita dari keumuman makhluk yang lain. Allah berikan kemuliaan kepada kita di dunia dan juga Allah akan berikan kemuliaan kepada setiap hamba yang taat dia yaumul amah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan para hambanya Yang mampu memanfaatkan Berbagai macam kenikmatan Kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Yang teramat sangat banyaknya Dalam rangka untuk Mengabdi kepada Allah Dan itulah Yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut dari kita Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan agar mereka beribadah Semata-mata kepadaku Agar mereka mentauhidkan kepada diriku Itu saja Yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut dari kita dan lebih agung lagi ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya kepada para hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala alla yu'adzab di mana para hambanya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala betapa durhakanya kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tersebut dan tidak mampu kita gunakan untuk beribadah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini insyaallah akan saya bacakan sebagian dari maqalah yang dijadikan bahan muhadharah oleh Fadilatus Syekh Muhammad Ibn Saleh al Saimin, rahimahullah taala salah seorang ulama yang hidup dengan tiga ulama besar lainnya yaitu Syekh Albani rahimahullah taala, Syekh bin Bas rahimahullah taala. Yang beliau juga sering dikatakan sama hatus Syekh karena beliau adalah salah seorang yang sangat bijak dalam memutuskan setiap hukum-hukum baik yang berkaitan dengan perkara-perkara yang klasik ataupun terkait dengan perkara-perkara kontemporer maka beliau adalah orang yang sangat bijaksana sangat detail ketika membahas masalah fikih sehingga tidaklah terlalu berlebihan ketika beliau rahimahullah taala digelari dengan istilah al-allamah faqihu hadzal zaman orang yang sangat pandai yang menjadi ahli fikihnya zaman ini di mana makalah ini beliau sampaikan di dalam satu muhadharah di hadapan para tulabnya di hadapan para murid-muridnya di musim eh, yaitu di satu tempat yang merupakan tempat pariwisata untuk musim panas. Dan menurut apa yang beliau sampaikan bahwa makalah ini beliau sampaikan dalam rangka membekali para murid-muridnya agar tidak menjadi orang yang pandai semata akan tapi menjadi seorang yang bijaksana menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia sehingga akan bisa mengemban dakwah ke depannya karena kata beliau juga terkadang banyaknya ilmu kalau tidak diiringi dengan akhlak yang mulia, madaratnya akan lebih besar ketimbang manfaatnya. Dan makalah tersebut beliau beri judul Makarimul Akhlak. Makarimul Akhlak yaitu akhlak yang mulia ataupun dalam bahasa kita sering kita dengar dengan istilah al akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Setelah beliau menyampaikan tahmidnya yang sering kita kenal dengan tahmid yaitu khutbatul hajah yang sering sekali disampaikan dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu baik di dalam khutbah Jum'ah khutbah Idul Fitri dan juga dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya maka beliau kemudian mengatakan amma ba'd adapun setelah itu kata beliau maka aku sangat berbahagia di tempat yang mulia ini bisa menyampaikan muhadarah dengan tema makarimul akhlak. Karena sesungguhnya setiap kita, setiap manusia itu secara garis besar tersusun dari dua komponen. Tersusun dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen-komponen yang tampak yaitu yang berupa fisik dan itulah yang kita kenal dengan badan. Maka sebagaimana yang kita lihat badan yang kita miliki badan yang dimiliki oleh manusia itu ataupun fisik yang dimiliki oleh manusia itu ada yang cantik, ganteng, ada yang buruk Namun juga ada yang sedang pertengahan Maka demikian pula Di sana ada komponen satunya lagi Itu komponen batin di mana komponen batin ini juga ada yang sangat bagus Ada yang sangat buruk Dan ada yang pertengahan Nah komponen batin inilah yang kita kenal dengan al-akhlak ataupun karakter. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala utus sebagai nabi akhir zaman sebagai rasul akhir zaman membawa satu misi besar dan satu di antara misi besar yang beliau bawa adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan juga sebagaimana apa yang beliau sampaikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam mereka memang telah membawa misi untuk menyebarkan akhlak mulia tersebut. Akan tetapi Misi yang diemban oleh para nabi dan rasul sebelumnya belumlah sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak mulia yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Terkait dengan masalah makarimul akhlak ataupun akhlakul karimah maka manusia terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama adalah manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki menjadi orang yang mempunyai akhlak mulia itu man khurima husnul khuluqi orang yang diharamkan memiliki akhlak yang mulia yang kedua adalah man jubila alaihi walakinnahu iktasara alal jibillah seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bekal, diberikan modal karakter yang baik sejak kecilnya. Yang kalau dalam bahasa Jawa ada istilah wongke ke apik mergogawan bayi. Artinya sejak kecil seseorang itu sudah memiliki karakter yang mulia. Sudah memiliki akhlak yang mulia. Akan tapi orang tadi mencukupkan tidak mau menyempurnakan modal yang telah dia miliki. Kemudian yang ketiga yaitu waman jubila alaihi wa zada Seseorang yang diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala karakter yang bagus, akhlak yang bagus sejak kecil dan kemudian orang tadi terus menerus berusaha untuk menyempurnakan modal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya sehingga dirinya bisa menyempurnakan akhlak mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sebagian dari para manusia ada yang diberikan demikian. Satu contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka sejak kecilnya adalah orang-orang yang telah terbekali dengan akhlakul karimah. Orang-orang yang siap untuk mengemban tugas berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yaitu tanggung jawab untuk berdakwah. Dan yang keempat adalah waman lam yujbal lakinahu akhadahu bitakassubi. Orang yang pada saat kecilnya mempunyai perangai, karakter keras, karakter yang kurang bagus akan tapi mereka kemudian berusaha mencari akhlak mulia tersebut. Mereka berusaha melatih diri untuk memiliki akhlak yang mulia. Mereka senantiasa mengontrol dirinya untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berakhlak mulia. Kalau kita ditanya, manakah yang paling utama? dari empat golongan terkait dengan masalah akhlak ini maka yang paling mulia adalah golongan manusia yang ketiga yaitu waman jubila alaihi wa zada dzalika bitakassubi seseorang yang telah diberikan bekal diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia dan kemudian dia senantiasa menambah Tidak pernah merasa puas Untuk menjadi orang yang semakin sempurna Sehingga dia pun terus menerus Mencari dan mencari Apa itu akhlak mulia Dan menjadilah mereka adalah orang-orang yang mulia Dan yang kedua adalah Orang yang memang sejak kecilnya telah Allah Subhanahu wa taala berikan modal akan tetapi dirinya lebih banyak mengandalkan modal tersebut tanpa terus-menerus mencarinya. Dan yang sebanding dengan ini itu orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan modal berupa akhlakul karimah. Namun berusaha untuk mencari. Sehingga dirinya pun menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, ketika kita ditanya manakah yang lebih utama? Seseorang yang diberikan bekal berupa karakter yang baik, akhlakul karimah Ya, karakter yang baik seperti pemurah, pemaaf, suka menolong, membantu dan dan seterusnya. Manakah yang lebih mulia antara akhlak yang ini ataukah seseorang yang dirinya menjadi mulia, memiliki akhlak mulia karena mencari? Maka semata-mata dilihat dari muatan akhlak mulianya kata beliau yang lebih yang lebih mulia adalah orang yang diberikan bekal dari kecil berupa akhlak mulia. Yang kawan bayinya adalah mempunyai karakter yang yang bagus. Kenapa? Karena orang yang dari kecil memiliki akhlak yang semacam ini dalam semua keadaannya akan senantiasa terkontrol. Misalnya pada saat tertimpa satu musibah, tidak kemudian menjadi orang yang larut dalam kesedihan dia akan kemudian segera mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Pun juga sebaliknya ketika mendapatkan berbagai macam kenikmatan, tidak akan boros. Dia akan tahu bahasanya kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan sepantasnya dan secukupnya. Adapun seseorang yang memiliki akhlak mulia karena takasub karena berusaha keras untuk mencari, ini terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu suka hilang, suka lepas. Sehingga dirinya betul-betul harus ekstra menjaga, memperhatikan akhlak mulia tersebut. Kalau tidak maka akan sangat mudah lepasnya. Orang yang sejak kecilnya memang tidak memiliki akhlak mulia seperti mempunyai sifat boros, kasar, suka usil, maka dalam kondisi-kondisi tertentu dia akan kambuh. Kalau tidak dijaga dengan benar-benar Dan tingkatan yang terendah jelas yaitu orang yang Sejak kecilnya sampai tuanya sampai matinya tidak pernah memiliki akhlak yang mulia Inilah sampah masyarakat Waliyadubillah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari keadaan yang terakhir ini Ayatul akhwat rahimakumullah Dan ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna telah sempurna mengemban tugas yang berat ini tugas yang besar ini yaitu tugas dalam rangka untuk mendidik manusia agar memiliki akhlak yang mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala menyanjung beliau seperti dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung memiliki akhlak yang sangat agung dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21 Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh ada suri teladan yang sangat baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian yaitu untuk orang-orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap kita suka ataupun tidak suka pasti akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Akan tapi di antara kita ada orang yang sangat-sangat ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan punya bekal untuk menghadap Allah Maka sangat ingin seandainya Dirinya segera bertemu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis yang panjang Yang tercatat di dalam salah satu kitab Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-janazatu bainal bid'ah was sunnah Perawatan pengurusan jenazah antara bagaimanakah yang sesuai dengan sunnah dan bagaimanakah yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka beliau sampaikan dalam sebuah hadis ada orang yang ketika telah di kubur ditinggal pergi oleh orang-orang yang menguburnya kemudian rohnya di dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diperbutkan oleh setiap para malaikat di setiap sub langitnya. Kemudian dibawa turun lagi ke bumi. Dan kemudian setelah sampai di bumi datanglah seorang yang sangat ganteng. Baunya sangat harum. Maka orang tadi bertanya siapakah Anda? Maka orang yang ganteng tadi mengatakan Aku adalah amal soleh Amal solehmu ketika engkau di dunia di mana engkau adalah orang yang paling cepat untuk melakukan setiap kebaikan dan orang yang paling lambat untuk melakukan setiap keburukan. Kemudian setiap pagi dan petang diperlihatkanlah kepada dirinya Dibentangkanlah permadani sampai ke surga Sehingga dirinya pun mendapatkan bau harumnya Maka orang ini berdoa kepada Allah Ya Allah Segerakanlah datangnya hari kiamat Agar aku bisa segera bertemu dengan dirimu Maka orang-orang yang memiliki sifat semacam ini yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang ingin segera bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri teladan di dalam kehidupannya sehari-hari. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah beliau sallallahu alaihi bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tadi yang telah kita sampaikan, hanya saja diriku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka satu contoh bahwasanya Islam memang memiliki akhlak yang paling mulia. Baik terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang berbuat kejahatan di antara mereka, maka wajib wajib ditegakkan adanya kisos. Wajib ditegakkan adanya kisos. Seorang yang membunuh maka wajib dibunuh. Seorang yang memotong tangan maka wajib dipotong tangan. Adapun syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Nasrani maka kalau ada orang-orang yang berbuat kejahatan, ketoliman di antara mereka diwajibkan agar dimaafkan. Ya agar dimaafkan betapapun besar kesalahan ketoliman yang dilakukan oleh seseorang maka berbeda syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat yang dibawa oleh beliau maka seorang yang ataupun keluarga dari pihak yang terzalimi diberikan opsi di antara dua opsi. Opsi yang pertama adalah menuntut ditegakkannya kisos yang kedua memaafkan dengan hanya meminta diet Yaitu ganti rugi Tentunya dalam hal ini Kapan ditegakkan Dan kapan dimaafkan ini sesuai dengan uh, Kondisi dari orang yang melakukan kejahatan Layak ataupun tidak untuk dimaafkan Kalau sekiranya layak maka cukuplah dituntut diahnya saja. Akan tapi kalau orang tadi membahayakan kalau dimaafkan, maka sepantasnya yang lebih tepat adalah ditegakkannya kisos. Nah kemudian makarimul akhlak ataupun akhlakul karimah, al akhlakul karimah. Di dalam Islam ini kalau dilihat objeknya maka tertuju kepada dua sasaran. Yang pertama adalah tertuju kepada Sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tertuju kepada al-khalq yaitu kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kedua-duanya, ya ternyata kedua-duanya ini telah sempurna diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang-orang yang memiliki akhlakul karimah yang sempurna kepada Allah dan juga beliau adalah seorang yang memiliki akhlakul karimah terhadap sesama makhluk dan ini insyaallah nanti kita sampaikan pada poin yang paling akhir ya, bukan pada hari ini. Nah, yang pertama, bagaimanakah kita harus berakhlakul karimah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah talaki akhbarillahi bitasdik Talaki akhbarillahi bitasdik Yaitu kita menyambut, menerima setiap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara menganggap benar. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-87. Ataupun "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang paling jujur omongannya, perkataannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya tidak ada. Hanya Allah yang paling jujur, paling benar perkataannya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis beliau baik ucapan beliau, perilaku beliau ataupun perilaku dan ucapan para sahabatnya ridwanullah alaihi majma'in yang beliau lihat dan beliau diamkan yang beliau tidak permasalahkan yang beliau setujui itulah masuk ke dalam hadis maka yang disebut dengan talaki akhbarillah menerima setiap berita yang datang dari Allah meliputi yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa makasa Nuhu fi qaumihi alfasanatin illa khamsin." Dan Nabi Nuh alaihissalam tinggal di tengah-tengah kaumnya selama seribu tahun kecuali 50 ya dikurangi 50 alias 950 tahun yang dengan kita jaraknya sangat-sangat jauh yang rata-rata umur dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan adalah antara 60 sampai 70 kebanyakannya tidak semuanya karena kenyataannya ada yang baru lahir kemudian meninggal namun ada yang umurnya sampai juga 150 tahun. Akan tapi kebanyakannya adalah segitu. Ataupun juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Wa inna yawman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun." Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan seribu tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Satu hari di hadapan Allah sama dengan seribu tahun menurut perhitungan kalian yaitu menurut perhitungan kita di dunia ini padahal kita nanti akan hidup di hadapan Allah tidak tahu berapa hari berapa bulan berapa tahun berapa puluh tahun berapa ratus tahun itu harus kita percayai kalau begitu begitu lamanya kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti Kemudian contoh di dalam hadis misalnya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihhu fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra shifaa'un" Apabila ada seekor lalat yang hinggap di salah seorang di minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah dan, dan buanglah lalat tersebut. Ya, tenggelamkanlah dan ambil serta buanglah lalat tersebut. Kemudian makna yang terkandung di dalamnya Rasulullah memang tidak mengatakan kemudian fashrab, fashrabu Minumlah kemudian, tidak de mengatakan demikian. Namun meskipun beliau tidak mengatakan demikian, makna yang terkandung dari faedah hadis ini ketika lalat sudah kita tenggelamkan, kita ambil dan kita buang, ya kemudian kita minum. Kenapa harus kita minum? Kata beliau karena di salah satu sayapnya itu ada daun, ada racunnya, ada penyakitnya dan di sayap yang lainnya itu ada syifaun, ada penawarnya, ada obatnya. Oleh karena itu minuman tersebut menjadi minuman yang netral. Minuman yang tidak membahayakan lagi bagi kita untuk meminumnya. Meskipun dia hanya sekedar air putih. Sayang kita buang Apalagi kalau minumnya minumannya adalah ternyata minuman berupa susu yang mahal harganya, sayang untuk kita buang. Nah, cobalah <clears throat> antuna sekalian praktekan agar antuna bisa lebih membenarkan terhadap berita yang datang dari Rasulullah SAW tersebut. Coba ketika nanti suatu saat minuman anda Minuman antuna dihinggapi oleh seekor lalat, tenggelamkan, ambil lalatnya, buang dan kemudian minumlah minumannya. Dan ini merupakan merupakan berita ilahiyah. Berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang beliau ketika itu sama sekali tidak melihat karena kita khusnudan pada saat itu juga belum ada mikroskop ya, sehingga beliau bisa melihat, wah oh, di sini ada racunnya, di sini ada penawarnya. Tidak. Akan tapi itu semata-mata berita ilahiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wama yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seperti dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap yang hanya didasarkan kepada hawa nafsunya akan tapi beliau berucap sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyukan kepada beliau buktinya kalau beliau tidak mengetahui adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50 Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wal a'lamul ghaiba wal aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya Katakanlah wahai Muhammad Aku tidaklah mengucapkan kepada kalian bahasanya diriku mengetahui kunci-kunci ataupun rahasia-rahasia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala pun aku juga tidak mengetahui perkara yang waib. Dan aku juga bukanlah seorang malaikat. Akan tapi hanya saja diriku mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada diriku. Maka itu adalah wahyu Allah. Beliau menyatakan satu sayap pada penyakitnya, ada racunnya, satu sayap pada penawarnya, ada obatnya. Itu bukan semata-mata didasarkan kepada pengetahuan beliau dari mata beliau akan tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti kalau memang satu saat kebetulan ada lalat yang hinggap di salah e, minuman salah seorang di antara antuna, maka tenggelamkanlah dan kemudian buang dan minumlah. Contoh yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Anna asy-syamsa tudnu min al-khala'iq yaum al-qiyamati biqadri mirin." Sesungguhnya matahari itu nanti di hari kiamat akan didekatkan di atas makhluknya hanya sekira satu mil. Ya, akan didekatkan di atas kita hanya sekitar satu mil. Satu mil berapa? 1,6 km ya. 1,6 km. Kalau saya tanya kepada antuna sekalian, saya kira tidak ada yang bisa jawab berapakah jarak antara kita dengan matahari sekarang ini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu coba ketika musim panas matahari pas di atas kita. Kita bisa merasakan luar biasa panasnya. Dan bahkan di tempat-tempat tertentu seperti seperti di padang pasir pada saat itu ketika udara panas dan kering kelembaban rendah tidak lembab maka yang namanya kertas itu dijemur akan bisa diremet hancur padahal matahari sangat-sangat jauh dan ketika kita mungkin sekolah dulu di SD kita praktek pakai <clears throat> apa kaca apa namanya ya pakai lensa itu ya Ya, lupa udah udah dahulu ya. Itu saja kertas yang dibalik lensa akan bisa terbakar. Maka mungkin kita dengan logika itu akan mengatakan, lah kita pasti jadi hangus lah. Ya kita pasti jadi hangus ketika itu. Padahal tidak. Mending kalau langsung jadi hangus. Kita kemudian mati langsung tidak merasakan apa-apa. Akan tapi ketika itu sungguh manusia akan merasakan adab yang luar biasa. Tidak ada seorang pun ketika itu yang tidak membutuhkan pertolongan. Padahal pertolongan ketika itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Setiap orang sibuk untuk mencari pertolongan. Sehingga manusia ketika itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke bahunya dan bahkan ada yang tenggelam dengan seluruh keringatnya sendiri. Seluruhnya tenggelam. Ya, kita tidak bisa bayangkan orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri tentunya akan gelagapan ya. Nah, akan uh, susah sekali. Itulah yang akan dialami oleh manusia ketika itu. Nah, ini satu khabar ilahiyah yang wajib untuk kita percaya dan tidak boleh sedikit pun kita kemudian meragukan akan sabda Rasulullah ini Rasulullah ini tidak benar nih Gimana mungkin manusia nanti kan pasti terbakar Akan tapi tidaklah demikian Karena sungguh bahwa Kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita ketika itu adalah kehidupan yang sangat jauh berbeda ya, Kehidupan yang sangat jauh berbeda Kehidupan yang tidak sama maka tidak boleh juga kita menyamakan, kita menganalogkan keadaan ketika itu dengan keadaan kita e, ataupun zaman kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, ya, akhlak mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talaki ahkamillahi bil qabuli wa tanfiz wa tatbiq. Kita berusaha menyikapi setiap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menerimanya, dengan legowo menerimanya. Setelah kita bisa menerima dan legowo, kita berusaha untuk merealisasikan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menetapkan Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut Dan sungguh kata Allah Aku telah utus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka memerintahkan kepada umatnya Ubudullah wajtanibut tagut. Sembahlah oleh kalian semua Allah dan jauhilah oleh kalian tawud Maka sebagai bentuk akhlak mulia kita kepada Allah jangan sampai kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Menyekutukan Allah yang merupakan sifat-sifat khususnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kepada sanak kerabat, kepada anak-anak yatim dan seterusnya. Itu adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita banyak sekali ketetapan. Banyak sekali hukum. Ya seperti dalam rukun Islam saja sudah ada lima. Mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan sholat, menegakkan bukan sekedar melakukan menunaikan zakat maka antuna yang sudah memiliki harta benda emas misalnya senilai 85 gram ataupun uang yang senilai dengan emas 85 gram andikan emas itu nilainya 1 gramnya adalah 500 ribu maka ketika antuna punya harta 40 ketika punya uang sebanyak 42,5 juta tersimpan selama satu tahun tidak berkurang sudah wajib untuk mengeluarkan dua setengah persennya. Kalau antuna tidak mengeluarkan berarti antuna belum bisa berakhlak mulia kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kepada kita melakukan puasa pada bulan Ramadan meskipun berat. Kita harus meninggalkan berbagai macam kesenangan-kesenangan kita dalam masalah makan, minum ataupun berkumpul dengan pasangannya itu harus kita tinggalkan dalam rangka berakhlak mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menunaikan ibadah haji meskipun harus mengeluarkan harta yang lumayan banyak bagi orang yang kurang mampu akan tapi bagi orang yang kaya ya, sebenarnya tidak banyak uang tersebut akan tapi itu semuanya adalah karena kewajiban yang Allah berikan kepada kita, ketetapan yang Allah berikan kepada kita, maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Dan yang paling perlu kita ingatkan adalah masalah solat. Karena Allah juga memesankan kepada kita, wa ahlaka was salati wastabir was tobir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga Anda untuk melakukan solat dan bersabarlah di dalam memerintahkannya. Lebih-lebih non sewu mohon maaf kepada para perempuan yang setiap bulannya misalnya masih aktif kedatangan bulan. Ini harus betul-betul memperhatikan kalau sudah sembuh tidak boleh kemudian pura-pura belum sembuh dalam rangka supaya tidak sholat. Ya, sudah sembuh harus kemudian segera mandi jenabah. Sholat memang kalau kita perhatikan hanya dalam satu waktunya saja. Ya, sholat duhur misalnya ringan ya kita melakukan paling cuman 5 sampai 10 atau seperempat jam akan tapi sehari ternyata kita harus melakukan salat sebanyak 5 kali kalau cuman sekali mungkin ringan nah, ini ternyata 5 kali menjadi agak berat nah lebih-lebih lagi salat harus kita lakukan setiap hari tidak boleh sekalipun kita meninggalkan salat yang Allah wajibkan kepada kita entah yang luhurnya, entah yang asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya. Tidak boleh kita tinggalkan. Dalam kondisi apapun, entah kita sedang dalam mukim ataupun dalam safar, entah kita sedang sehat ataupun kita sedang sakit, maka semua kita tetap harus menegakkan sholat sesuai dengan kemampuan kita. Nah di antara sholat-sholat yang Allah wajibkan kepada kita ada yang sangat berat untuk dilakukan oleh manusia, khususnya adalah oleh orang-orang munafik sebagaimana dalam hadis Bukhari Asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar Seberat-berat salat bagi orang munafik adalah salat Aisyah dan salat fajar. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang kalau sudah tidak tampak di masjid dalam salat Isya dan salat uh, subuh, maka beliau katakan dia adalah munafikun khalis seorang munafik murni. Ya, ini kalau diterapkan di zaman kita sekarang, waduh banyak sekali. Banyak sekali di antara kita yang mengatakan sebagai seorang muslim yang terkena sifat tersebut. Dan betapa beruntungnya ketika seorang sudah bisa merasakan istirahat dengan melakukan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat Bilal bin Rabah sebagai muadzin beliau ya Bilal arihna bis sholat, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat nah seseorang yang sudah bisa menyikapi sholat itu sebagai sarana istirahatnya sebagai sarana rekreasinya untuk bermunajat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala maka orang yang semacam ini akan bisa mendapatkan salat sebagai penyejuk hatinya sebagaimana sabda Rasulullah lewat Imam Ahmad ju'ilat qurratu aini fis salah Allah Subhanahu wa taala jadikan penyejuk hatiku yaitu di dalam menjalankan salat Nah maka ala kulihal apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa pertama menerimanya dengan legowo sambil kita belajar untuk e, menjalankannya merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi para perempuan misalnya ada satu perintah yang berat itu menutup aurat. Apalagi kalau pas dalam musim panas seperti ini ya, yang kalau tidak pakai baju itu bahasa Jawa itu isis kena angin enak sekali tapi antuna harus menutup dan harus gerah sumuk nah, tapi itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada antuna kepada para muslimah contoh lain yang juga sekarang e, melanda kebanyakan kita khususnya adalah kaum muslimin adalah merebaknya riba dan merebaknya riba ini merupakan satu di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Coba kalau yang ditumbuh suburkan itu riba. Allah lebih apa? Mohon maaf seorang itu lebih senang mengembangkan uangnya dengan cara riba tidak mengembangkan dengan jual beli, maka yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin sengsara. Dan riba adalah setiap tambahan yang ada pada pinjaman. Jadi kalau seorang meminjam kemudian disepakati adanya tambahan, maka tambahan itulah yang disebut dengan riba. Yang dengan demikian seluruh perbankan yang sekarang ada baik konvensional ataupun perbankan yang mengaku sebagai bank syariah ini uh, yang konvensional jelas ya mereka adalah memang mengembangkan riba ataupun yang uh, mengatakan sebagai bank Islam ini kayak kayaknya juga prakteknya sama bahkan kayaknya lebih parah ya bunganya lebih besar cuman diganti namanya saja ya namanya jasa misalnya maka penggantian nama ini bukanlah mengubah hakikat hakikatnya riba ya tetap saja riba. Dan menurut Dr. Arifin Badri belum ada bank di Indonesia ini bank eh, syariah yang memang betul-betul sudah bisa lepas dari sistem ribawi. Padahal kata Allah, "Faman ja'ahu ma'idatun min rabbih fantaha falahu masalaf wa amru ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya berhenti dari uh, praktek ribawi tersebut, maka apa yang telah lalu itu apa yang telah lewat itu adalah menjadi urusan Allah dan kemudian bagi barang siapa yang setelah datang kepadanya peringatan dari Allah namun masih nekat juga maka dia adalah para penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Dan yang sangat disayangkan bahwa sekarang ini ternyata praktek ribawi yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi itu telah mendarah daging juga di kalangan kaum muslimah. Kaum muslimin, satu contoh, ada rapat ataupun ada perkumpulan arisan RT RW misalnya. Kemudian ada simpan pinjam. Ternyata di sana juga ada praktek ribawi. Pinjam sekian, nanti mulangkannya sekian ada tambahan sekian. Coba ini para akhwat sekalian, para umat sekalian, seandainya di antara antuna nanti ada yang ikut apa namanya arisan RT RW, jadilah pelopor untuk menghapus riba-riba semacam itu akan tapi tumbuhlah tumbuhkanlah rasa bersyukur hanya seorang yang sudah meminjam tidak usah disepakati di awal ya bagi yang mampu silahkan untuk menambah eh, apa namanya menambah dari pinjaman yang telah dia pinjam karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah beliau pinjam e, sapi ataupun unta saya terlupa. Umur sekian tahun, kemudian ketika mengembalikan dia kembalikan sapi yang lebih tua, yang lebih besar. ada tambahan, akan tapi sama sekali tidak ada akad penambahan di awalnya. Kemudian yang ketiga, dari aqdarillahi taala birridha was sabr. Ya, akhlak mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga kita berusaha menerima setiap ketetapan yang berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir ini adalah takdir yang tidak enak kita rasa. Kalau takdir yang enak kita rasa ya kita gelenggem saja. Kita senang saja. Tapi maksudnya adalah takdir-takdir yang tidak menyenangkan kita. Cobalah kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ar-ridha was sabr. Dengan ridha dan dengan kesabaran. Yang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab dia Al-Wabilus Sayyib menjelaskan manusia ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi empat tingkatan. Yang pertama itu orang-orang yang tasahud mempunyai sifat karakter tasahud ya kalau diuji kalau diberikan musibah itu muring-muring ya, dalam bahasa Jawanya ngedumel bahkan mungkin perbuatannya menunjukkan seperti selainnya bukan orang yang mempunyai Tuhan ya kadang kemudian apa namanya piring yang dia beli sendiri dia lempar pecah gelas yang dia beli sendiri juga dia lempar pecah tremos dia lempar pecah setelah itu kemudian nyesel Tingkatan yang agak tinggi yaitu tingkatan as-sabar. Seorang yang tertimpa musibah itu dirinya mungkin masih merasa berat. Aduh, saya menerima musibah seperti ini. Berat rasanya. Sedih juga akan tapi kesedihannya, rasa berat yang ada di dalam hatinya tidak sampai kemudian keluar di dalam lisannya apalagi di dalam perbuatannya. Dia berusaha untuk mengerem jiwanya, agar tidak kemudian muring-muring, agar tidak kemudian melakukan sesuatu yang keluar dari koridor syariah. Yang ketiga adalah kemudian berbuat ridho. Ya, berbuat ridho artinya seorang itu ketika mendapatkan musibah seperti apapun dia tidak pernah kemudian merasa sedih, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Tidak. Dia terima dengan lapang dada. Kalau dia mendapatkan musibah tidak terlalu sedih Namun juga ketika mendapatkan uh, kegembiraan, kenikmatan Dia juga tidak terlalu bahagia Dia sadar kenikmatan semuanya datang dari Allah Sama juga musibah semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka apa gunanya saya tidak ridho Tidak rela apa gunanya Saya harus rela ya, Ini tingkatan yang ketiga Dan tingkatan yang tertinggi adalah Yang disebut dengan Alhamd ya, Seseorang mendapatkan musibah dan kemudian bisa bersyukur luar biasa. Ya, anda antuna hilang uangnya satu juta padahal itulah yang antuna miliki tidak punya yang lainnya. Anda kemudian bersyukur alhamdulillah yang ala kulli hali. Wah, luar biasa. Tidak kemudian ngadu-ngadu, tidak kemudian bingung ngalor ngidul gimana gimana, tapi dan mengucapkan alhamdulillah yang ala kulli hali. Contoh ada salah seorang sahabiah yang ini patut untuk dijadikan contoh oleh antunas sekalian. Namanya adalah Ummu Sulaim. Ya. Dia adalah istrinya Abu Talhah. Satu ketika anak beliau berdua dalam keadaan sakit. Akan tapi karena satu kewajiban Abu Talhah harus pergi menjalankan tugasnya sebagai seorang lelaki sambil berpesan kepada istri tercintanya, wahai istriku, rawatlah anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan ketika pulang ternyata anaknya tadi sudah meninggal. Akan tapi apa yang diperbuat oleh Ummu Sulaim luar biasa. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan suaminya. Beliau berdandan, kemudian uh, beliau masak yang enak-enak sehingga ketika suaminya pun pulang dirinya ditanya bagaimanakah keadaan anak kita alhamdulillah sekarang anak kita lebih tenang lebih tenang dan karena beliau ini berhias tidak sebagaimana biasanya maka Abu Talhah pun sebagai lelaki yang normal kemudian ya terpiculah rasa ghirohnya kepada lawan jenis. Maka kemudian terjadilah hubungan pada malam hari itu dan kemudian setelah usai melakukan hubungan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana pendapat Anda? Kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian orang tadi hendak mengambil titipan tersebut, berhakkah kita menghalang-halangi?" Maka tentunya Abu Talha mengatakan dia ya, tentunya tidak berhak untuk menghalang-halangi. Maka kemudian sang Ummu Salim pun mengatakan dan itulah Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita seorang anak, mengamanahkan kepada kita seorang anak. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berkenan mengambilnya kembali. Maka serentak Abu Talha marah besar Kenapa engkau bilang seperti itu setelah kita berlumuran semacam ini? Itu telah melakukan hubungan malam hari itu. Maka setelah uh, sholat subuh usai beliau langsung lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sungguh tidak terima dengan perilaku istri saya semalam. Masa anak saya meninggal malah dia begini begitu kepada saya sehingga terjadilah hubungan pada malam hari itu. Dan kemudian Rasulullah SAW pun berdoa Berdoa untuk beli berdoa. Kurang lebih Allahumma barik fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi di malam kalian berdua dan kemudian lahirlah seorang anak dan tiadalah eh, dia adalah seorang anak yang lahir pertama kali dari kalangan muhajirin di kota Madinah ya, di kota Madinah dan kemudian menjadilah seorang sahabat yang sangat-sangat agung. Ini satu contoh yang sangat tepat untuk dijadikan eh, sebagai suri teladan bagi para ummahat bagi para akhwat. Itu berusaha bersyukur ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala menyampaikan kondisi Rasulullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmadullah ala kulli halin. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ber, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Sehingga ketika beliau mendapatkan apapun, beliau senantiasa mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli halih. Inilah mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk saya dan juga untuk uh, akhwat semuanya dan juga untuk para ikhwan. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan uh, eh, modal akhlakul karimah akan memberikan manfaat yang besar untuk dakwah kita selain juga untuk pribadi-pribadi kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para manusia secara umum. Masya Allah, banyak sekali. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, apa arti syubhat? Syubhat artinya adalah sesuatu yang rancu, ya, sesuatu yang rancu yang tidak jelas. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW eh, hadis riwayat Imam Bukhari ataupun Muslim Innal innal halala bayin wa innal harama bayin wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Sebenarnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dan ada perkara-perkara yang samar di antara keduanya yang la ya'lamuha katsirun nas yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Ya syubhat pertama bisa dimaknai sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang meragukan. Namun terkadang subhat juga diberikan satu konotasi sesuatu yang akan bisa membahayakan pemikiran seseorang ya, karena kalau udah berbicara masa subhat ini biasanya nanti banyak lari ke pemikiran. Ya, tapi asal maknanya subhat adalah sesuatu yang samar, sesuatu yang panjang Mohon ajarkan doa agar kita mempunyai akhlak yang mulia atau doa yang biasa Rasulullah SAW ucapkan. Di antara doa yang uh, saya hafal adalah sebagaimana pesan beliau SAW kepada Muad bin Jabal setelah sholat subuh yaitu la tada antakula fi dubri kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah bantulah aku untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu memperbaiki amal ibadahku kepadamu dan senantiasa berzikir kepadamu yang ini kalau diijawantahkan ya ada dalam seluruh kehidupan kita Bagaimana sikap kita terhadap seorang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi suka mencela orang atau kelompok lain karena merasa benar. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang akhlaknya demikian? Tentunya kita melihat dulu ya, kita melihat dulu maksud daripada mencela ini yang dicela adalah Persennya ataukah pemikiran dan agama yang dianutnya Kalau kemudian seorang itu suka mencela orangnya Maka ini diantara sikap yang kurang bagus Akan tapi kalau yang dicela itu adalah ajaran ataupun pemikirannya Dan memang yang dicela itu adalah pemikiran yang salah Seperti ajarannya orang syiah harus kita cela. Ya, syiah itu adalah ajaran yang tidak benar Maka harus kita cela. Nah, ataukah ternyata yang dicela itu ada seorang yang mengajarkan satu ajaran yang di situ tidak layak untuk dijadikan sebagai alat celah mencela. Satu perkara yang masih dikhilafkan di antara para ulama, satu perkara yang masih mukhtalafun fi, dibersihkan oleh para ulama. Maka tidak boleh kemudian celah mencela. Akan tapi ala kulihal sifat suka mencela ini adalah sifat yang kurang bagus dan insya Allah nanti bisa kita kalau ada waktu ya kita pelajari di uh, poin yang kedua yaitu bagaimana akhlak kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengingatkan teman yang merasa dirinya sudah dikehendaki Allah taala tidak punya akhlak mulia. Ini adalah tugas Anda untuk untuk meyakinkan bahasanya Ya, bahasanya eh, jalan masih terbuka lebar. Apa bukti seseorang mengatakan saya memang sudah dikendaki Allah untuk tidak mempunyai akhlak mulia? Apa buktinya? Apa mengerti takdir Allah? Ya, tanya begitu. Apa Anda mengerti takdir Allah? Kalau Anda tidak mengerti maka jangan sekali-kali berbicara atas nama Allah ya, untuk melegitimasi akhlak bejat yang Anda miliki, tidak boleh. Ya. Tidak boleh demikian. Wallahu taala. Konsep apa hukumnya meng, mengumum apa ini? Mengunjungi ya, mengunjungi tempat ibadah agama lain yang sudah dijadikan sebagai situs wisata seperti candi jazakallahu Ya, yang lebih selamat tidak usah berkunjung ke sana. Mau ngapain? Kita berkunjung ke masjid sampai masjid salat tahiyatul masjid dapat pahala. Orang berkunjung ke sana bisa mendapatkan e, celaan dan bahkan bisa mendapatkan dosa. Kalau kemudian sampai menganggap benar peribadatan di situ itu sampai membahayakan agama kita sendiri. Diperbolehkan atau tidak? dana zakat untuk membantu pemada eh, pemodalan usaha bagi kaum muslimin yang sedang merintis usaha dan untuk biaya sekolah pendidikan di pesantren Ahlus Sunnah. Zakat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam surat At-Taubah. Maksudnya zakat itu kepada fakir, kepada miskin, kepada amil, kepada ghorim yaitu orang yang terlilit hutang kepada al-mu'allafu qulubuhum yaitu orang yang sedang ditaklukkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian untuk ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam pepergian dan kehabisan bekal. Kemudian untuk fi sabilillah ya, untuk fi sabilillah. Nah, fi sabilillah ini memang cakupannya luas. Kalau kemudian usaha bagi kaum muslimin tadi itu yang diberikan memang orang yang butuh sekali. Dan tidak ada jalan lain yang mudah-mudahan tidak mengapa Adapun untuk biaya sekolah pendidikan Di pesantren Al-Sunnah insyaAllah Ini satu hal yang uh, disepakati kebolehannya Karena memang itu masuk ke dalam fi sabilillah, Masuk ke dalam fi sabilillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sering ikut ngisi ikut kajian Tapi oh, Sering ikut ngaji ikut kajian Tapi akhlak kok belum baik Itu bagaimana Ustaz Jazakallah khair Ya sadarilah Bahwa Sebagaimana kata Rasulullah SAW Kepada salah seorang sahabatnya yaitu kepada Asyad Abdul Qais inna fika khullataini Allah al-hilmu wal anah sungguhnya pada dirimu terdapat dua e, perangai yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat bijaksana, sabar, ya, tidak tergesa-gesa dan sifat yang lembut. Kalau kemudian Asad Abdul Qais bertanya ya Rasulullah, an atakhallaqu bihima am Allahu jabalani alaihima ya aku bisa berakhlak seperti itu apakah karena hasil jerih payahku sendiri ataukah itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diriku qal balillahu jabalaka alaihima kan tapi itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirimu maka orang tadi sahabat tadi mengatakan alhamdulillahilladzi jabalani ala khullataini yuhibbuhumallahu wa Rasuluhum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita, memberikan kepada diriku dua sifat yang sangat mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita mengetahui bahasanya sifat yang mulia itu adalah sifat yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an ketika seseorang itu dirinya kasar maka manusia akan lari kepada eh, dari dirinya akan tapi ketika dirinya adalah orang yang samahah orang yang berlapang dada orang yang pemaaf orang yang baik maka orang itu akan pasti senang mendekati dirinya kita lihat Meskipun sebetulnya hanya mukanya saja Orang-orang Nasrani Mereka dengan orang secara umum Apalagi dengan orang-orang yang awam itu ya Mereka sungguh sangat baik Sopan santun dan seterusnya Sehingga kaum muslimin banyak yang tertipu Dengan kebaikan tingkah laku mereka Dan kemudian sampai masuk ke dalam agama mereka Walinya itu bila Ini bukti secara konkret eh, tentang bahasanya akhlak yang mulia itu akan menyebabkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan para manusia. Ustaz di luar topik Bagaimana jika kita memelihara kucing dan kucing sering berjalan-jalan di depan kita pada waktu sholat Karena untuk menyingkirkannya menambah-nambah gerakan di luar sholat Jazakumullah khairan Rasulullah SAW memberikan gelar kepada salah seorang sahabatnya itu Abdurrahman bin Sohar ad-Dawsi dengan Abu Hurairah bukan karena beliau ini eh, mempunyai anak kucing ya. beliau dikatakan bapaknya kucing akan tapi karena beliau adalah orang yang sangat sayang dan kucing dia itu sangat sayang kepada kucing dan kucing juga sayang kepada Abu Hurairah sehingga ya bisa kita bayangkan kalau kucing itu sayang dengan pemiliknya dia akan senantiasa apa namanya mengelilinginya dalam semua keadaannya maka tidak perlu kemudian uh, anti ya menyingkirkan kucing tidak perlu kenapa karena kucing tidak membatalkan kita tidak membatalkan sholat kita yang menjadikan sebab batalnya sholat kita kalau ya pertama seorang perempuan yang sudah haid dan yang kedua adalah anjing hitam karena kalau ada anjing hitam mau lewat di depan kita harus kita cegah kalau ada perempuan yang sudah haid lewat kita harus kita cegah adapun kalau kucing tidak ada perintah harus kita cegah wallahu taala Bagaimana sikap marah kita terhadap orang-orang yang melecehkan akhlak Rasulullah? Apakah darah mereka halal ditumpahkan? Contoh kasus Charlie Hebdo yang membuat karikatur dan artikel tulisan yang melecehkan Nabi. Seandainya eh, orang yang semacam itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, jelas akan dihabisi oleh khalifah muslim. Akan tapi ketika permasalahan permasalahannya muncul ketika orang ter tersebut ya hidup bukan di bawah negara Islam ya karena kalau orang e, melecehkan Rasulullah itu memang tidak ada hukum lain kecuali dia dianggap orang kafir bahkan meskipun orang yang dia semula mengatakan Islam kalau berani melecehkan Rasulullah dia dianggap sebagai orang kafir ya contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan kul abillahi wa kul e, abillahi wa rasulhi kuntum tastahziun Qad kafartum ba'da manikum. Apakah kalian berani beristihza melecehkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Sungguh kalian telah kufur setelah keislaman, keimanan kalian. Maka kalau hidup di tengah-tengah negara kaum muslimin karena dia telah dicap sebagai orang kafir, orang murtad, maka memang dihukum bunuh akan tapi kalau hidup di tengah-tengah bukan negara Islam ya Allah taala sebaiknya ya memang kita terkadang melihat seperti ini kadang aku acung jempol ya betapa beraninya ya. Apa saudara kita berani membunuh orang semacam itu akan tapi wallahu taala alam e, ya sepertinya kurang kurang tepat ya karena bukan hidup di bawah naungan agama Islam. Ya mungkin yang lebih tepat adalah membalas karikaturnya dan pelecehannya dengan e, bentuk tulisan juga. Bagaimana kiat-kiat agar kita memiliki akhlakul karimah bila sejak lahir kita memiliki perangai-perangai yang kurang baik seperti mudah marah, menang sendiri, ya, egois dan lain-lain. Kayak tadi kita berusaha pertama mencari ilmu, mencari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyanjung, yang memuji tentang akhlakul karimah. Yang kedua cobalah, cobalah Anda sering bertemu bahkan hendaknya Anda memiliki mencari teman yang memiliki akhlak yang mulia. Ini sudah eh, satu-satunya jalan. Carilah teman dekat yang memiliki akhlak yang mulia, yang itu akan senantiasa bisa mengontrol Anda. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa Di kampung kami Uang infak masjid digunakan Untuk menyumbang pembangunan gedung serbaguna di kampung kami dan salah seorang ustadz menyatakan bahwa ini adalah sodakoh visabilillah benarkah tindakan tersebut termasuk e, hal yang benar dalam menyalurkan dana infak sodakoh ada di masjid kami jazakumullah khairan kayaknya kurang tepat ya kayaknya kurang tepat tidak bisalah gedung serbaguna kok dikatakan visabilillah karena di sana nanti sering digunakan macam-macam ya untuk apa namanya resepsi yang, namanya resepsi di tempat kita udah makruf ya ada nyanyian-nyanyiannya dan dangdutnya macam-macam lah kemudian juga dipakai untuk tempat-tempat yang lain yang uh, untuk perkara-perkara yang lain yang tidak sesuai dengan syariat ya adapun kalau kayak tadi misalnya disumbangkan apa digunakan untuk memang kepentingan kaum muslimin ya untuk misalnya membantu kaum muslimin yang kurang mampu, mudah-mudahan masih diper, uh, masih dibenarkan. Meskipun yang lebih tepat juga memang karena apa namanya uh, infak yang ada di masjid itu didapatkan di masjid itu sendiri dalam rangka untuk kepentingan masjid ya hendaknya segala sesuatu yang didanai itu ada ada hubungannya dengan masjid ya wallahu taala alam. Ya, demikian yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Al-afu minkum dan kalau ada benar yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.